Bersamaan dengan datang berbagai macam bentuk godaan, gangguan dari syaitan yang senantiasa menghalang-halangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah merupakan sumpahnya syaitan untuk senantiasa menghalang-halangi manusia menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam bentuk, berbagai macam alasan supaya manusia jauh lari dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah talabul ilmi ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya merupakan khayalan belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf tatkala syaitan bersumpah qala fabi'i qala فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم Sumpahnya syaitan Dan syaitan menjawab Dikarenakan engkau ya Allah Telah menyesatkan aku Maka aku akan benar-benar Taukid La'aq'udannahum Benar-benar aku akan halang-halangi mereka manusia untuk bisa menempuh jalanmu yang lurus. Apa yang akan dilakukan syaitan? Supaya manusia tidak menemukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Apa yang dilakukan syaitan supaya manusia tatkala sudah tahu itu jalan yang lurus, tapi tidak mau berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Tidak mau bersabar di atas jalan yang lurus tidak mau mempelajari jalan yang lurus tersebut. Godaan-godaan syaitan. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم Kemudian benar-benar aku akan datangi mereka manusia dari arah depan dan juga dari arah belakang. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menukil penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma syaitan akan menakut-nakuti manusia akan memberikan keraguan-raguan kepada manusia tentang perkara akhirat mereka. Allah, yang penting saya nggak berbuat bid'ah atau yang penting saya nggak berbuat syirik nanti juga akan masuk surga. Ya, akhirnya menggampang-gampangkan berbuat dosa dan maksiat. Akhirnya menjauh dari majelis ilmu. Yang penting saya itu gak akan tertimpa kesyirikan. Saya tahu syirik itu. Nyembah patung itu syirik. Percaya dukun itu syirik. Gak, gak mungkin saya akan terjatuh kepada kesyirikan. Lihat. Syaitan menipu. Iya. Jangankan kita. Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu khawatir, begitu takut akan tertimpa kesyirikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih tidak ada yang beliau khawatirkan dan beliau takutkan kecuali kesyirikan, syirkul khazi. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir dan takut Kemudian datang hadal akh terperdaya dengan tipuan syaitan. Yang penting saya nggak berbuat kesyirikan, nanti akan masuk surga. Dibilang, diangan-angannya mungkin ringan siksa neraka. Ya, menggampang-gampangkan perkara akhirat. Dibuat ragu. Nah, kemudian juga syaitan memberikan kecintaan, ketamakan, kerakusan bagi hamba tersebut terhadap perkara dunia. Dari arah depan, dari arah belakang. Dari arah depan diberikan kesemangatan dalam mengejar dunia, semangat Kadang nggak terasa ini sudah berganti hari. Kadang tidak berasa ini sudah berganti waktu, berganti jam, berganti menit. Gak terasa oh, jam 10 malam. Tapi kalau taklim, kalau belajar, kalau untuk perkara, perkara akhirat. 20 menit rasanya sudah seperti dua jam. Lama banget ini misalnya syaitan. Kemudian juga dia akan mendatangi mimbaini aimanihim. Dia akan mendatangi dari sebelah kanan mereka manusia wa an syama'ilihim dan akan mendatangi dari sebelah kiri mereka. Dari sebelah kanan disebutkan maksudnya syaitan akan memberikan syubuhat kekeliruan pemahaman di dalam agama. Selamat mungkin dia dari fitnah dunia. Selamat mungkin dia dari keraguan-raguan terhadap perkara akhirat. Tapi ternyata dia tidak selamat dari syubuhat, kesalahpahaman, kerancuan, kekeliruan di dalam memahami agama. Tidak ada satu firqah pun yang menyimpang di dalam Islam kecuali mereka memiliki syubhat Firqah takfiri khawarij dengan berbagai macam bentuk dan namanya. Di dalam diri mereka terdapat syubhat kerancuan, kekeliruan di dalam ber, memahami agama ini. Pokoknya yang melakukan dosa besar kafir. Pokoknya yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Pokoknya yang kafir boleh dibunuh. Syubuhan yang menggelincirkan, menjerumuskan, menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Firqah tasawuf yang mereka menginginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka menginginkan keadaan beribadah itu betul-betul terasa dilihat oleh Allah tabaraka wa taala zuhud terhadap dunia seakan-akan tetapi terdapat syubhat dalam diri mereka sehingga apa yang dia lakukan justru yang keinginannya mensucikan Allah tabaraka wa taala justru memberikan pada Allah sifat-sifat aib dan kurang. Allah menyatu dengan makhluk ululiyah Nah, Semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang akan semakin dekat dengan Allah sehingga tidak butuh lagi syariat yang butuh adalah hakikat. Dari mana pembagian seperti ini? Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah dan seluruh firqah-firqah yang ada, tidaklah mereka menyimpang di dalam Islam kecuali memang terdapat syubuhan kerancuan pemahaman di dalam agama. Firqah Halabiyin, Firqah Sururiyin, semuanya syubhat ada pada diri mereka. Nah, ini syaitan. Dan itu dihias-hiasi sebagai seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Dihiasi seolah-olah itu sebuah kebenaran. Maka di antara penjelasan para ulama rahimallahu taala di antara tugas seorang dai ilallah al-mukhlis tugas seorang yang dia menyeru kepada Allah yang betul-betul ikhlas itu adalah mengeluarkan manusia minad dulumat lihat minad dulumat bentuk jamak Zulumat bentuk jama ilan nur kepada satu. Disebutkan oleh para ulama karena kebalik kesesatan, kesesatan itu sangatlah banyak. Sementara al hakul wahid Sementara kebenaran itu hanya satu dan tunggal. Maka tugas seorang da'i ilallah adalah mengeluarkan manusia min dhulumati syirki ila nuri tauhid min dhulumatil bid'ah ila nuri sunnah dan yang seterusnya kesesatan-kesesatan beraneka ragam tetapi kebenaran hanya satu Nah, bukan tugas seorang dai mengeruk harta, mengeruk uang, mengeruk mal, dari mad'unya. Tapi liyuh rija mengeluarkan mereka minad dhulumat ila nur. Inilah metodologi dakwahnya para nabi dan juga para rasul. Nah, kemudian syaitan juga datang kalau dia selamat dari syubhat, syaitan memberikan godaan berupa syahwat. Keinginan hawa nafsu terhadap berbagai macam hal, maksiat menjadi kebiasaan, senang dengan maksiat. Nah, dunia, harta, wanita, dan yang seterusnya dari berbagai macam bentuk keinginan-keinginan duniawiyah hawa nafsu yang ada Bayangkan ikhwani rahimani wa rahimakumullah Kalau kita tidak saling ta'awun satu dengan yang lainnya Kalau kita menyendiri menjauh Sementara kita mengetahui lihat godaan syaitan dari arah depan, belakang, kanan, kiri Kemudian kita subhanallah merasa aman Kita fa subhanallah merasa kuat dan bisa sendirian menghadapi berbagai macam bentuk godaan syaitan tadi. Padahal di akhir ayat ini, apa kata syaitan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan kau ya Allah tidaklah akan mendapati sebagian besar dari mereka manusia termasuk dari hamba-hambamu yang berbuat ketaatan, yang bersyukur mungkin saya masuk dalamnya. Mungkin antum, mungkin kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur. Maka butuh kita saling ta'awun ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tawasi bil haq. Tawasi bis sabr. Nasihat saling menasehati satu dengan yang lainnya. Biasa. Saya keliru, nasehati Antum keliru dinasehati teman antum, terima. Selama nasihatnya berupa nasihat kebenaran. Nah, bentuk kasih sayang kita satu dengan yang lainnya. Nasihat terkait dengan segala hal. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Yang penting juga bersamaan dengan itu hendaklah senantiasa kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, yakinlah itulah yang terbaik bagi kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam atau Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi Ana inda dhanni abdi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala saya itu berdasarkan dengan persangkaan hambaku. Aduh ini Allah nggak adil sama saya. Saya sudah begini, saya begitu, tapi kok saya masih begini. Nah, kalau anda berprasangka demikian kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan apa yang anda persangkakan. Makanya di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, لا yamutanna أحدكم إلا وهو يحسن yuhsinu بالله تعالى. Oh, maqala alaihi wasallam. Jangan pernah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Al-Alama Ibnu Bas rahimallahu taala di antara sebab terbesar yang membantu kita untuk berhusnudhan kepada Allah adalah membiasakan diri menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab min a'dhamil asbab sebab terbesar bagi kita untuk bisa berhusnudzan, terus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, godaan syaitan yang begitu dahsyat Nah, jangan kemudian menjadikan kita suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Asy-Syarhu atau Syarhu Masail Jahiliyah lil Alama Al-Fauzan hafizallahu taala. Faqala rahimallahu taala al-mas'alatu tsaniyatu wal arba'un. Permasalahan yang ke-42. Asyirku fil mulki. Qala rahimallahu taala Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, "Asyirku fil mulki ka qaulil majusi." Di antara bentuk perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam dan menyelisihi mereka adalah kesyirikan mereka di dalam kekuasaan Allah tabaraka wa taala Kakaulil majusi sebagaimana perkataannya orang-orang majusi. Mereka terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataannya orang-orang majusi. Orang-orang majusi itu orang-orang sebuah kaum, sekelompok dari kaum fi'atun sekelompok dari kaum yang berasal dari Persia, Iran. Daerah Iran dan sekitarnya itu namanya Persia. Yang mereka beribadah kepada api. Mereka beribadah kepada api. Dan mereka mengatakan di alam semesta ini ada dua ilah. Dua Tuhan. Nur wa dhulumah Nah, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya itu yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Tuhan kegelapan itu yang menciptakan kejelekan-kejelekan. Orang-orang majusi yang mereka menyembah api. Nah, kata Al-Alama Ibn Fauzan, Habibullah taala wa ra'ah min masailil jahiliyati asyirku fil mulki Kakaulil majusi minhum wal majusu ta'ifatun minal bashari fi biladi faris kata beliau di antara perilaku orang-orang ahlu jahiliyah adalah kesyirikan di dalam kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti perkataannya orang-orang majusi di antara mereka. Orang-orang majus itu adalah sekelompok dari manusia yang ada di negeri Persia, ya'buduna niran, yang mereka beribadah kepada api. Wayakulun dan mereka mengatakan inna hadal kauna lahu khaliqani. Bahwasanya di alam semesta ini memiliki dua pencipta, an-nur wa dhulumah. Tadi kita sebutkan. Nur wa dhulumah. Cahaya dan kegelapan. Fan nur khalaqal khaira. Cahaya itu yang menciptakan, dia yang menciptakan kebaikan. Sementara kegelapan, dia yang menciptakan khalaqat syarra, menciptakan kejelekan. Walihada summu bithanawiyyati. Oleh karenanya, orang-orang majusi ini dinamakan juga dengan sanawiyah isnain. Mereka meyakini dua. Ada dua pencipta. Nah, ada dua pencipta. Wahada syirkun fi rububiyyati. dan ini adalah kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang Mu'tazilah atau sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam al qadariyatu majusu al ummah qadariyah itu adalah majusi di umat ini. Qadariyah itu adalah sekelompok kaum firqah yang menyimpang di dalam Islam yang mereka menolak adanya takdir. Mereka menolak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu manusia menciptakan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Ini firqah yang dinamakan dengan Qadariyah. Dan awal awal kali muncul itu dari daerah Baghdad. Negeri Irak. Pokoknya negeri Irak, negeri Iran, itu negeri-negeri yang subhanallah penuh dengan bala, ya. negeri yang ya, tidak tentram, Iran, Irak, subhanallah sampai sekarang. Nah, Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "In maridu fala ta'uduhum." Kalau mereka itu sakit, maka jangan dijenguk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang qadariyah sakit, jangan dijenguk. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, maka jangan kalian ikut mengantarkan jenazahnya. Dan kebanyakan orang-orang ahlul mu'tazilah mereka berada di atas hadal madhab al-batil. Mereka berada di atas madhab qadariyah ini, orang-orang mutazilah. Kebanyakannya orang-orang mutazilah itu mereka bermadhab dengan madhab qadariyah. Tidak ada takdir. Kalau kamu percaya takdir membuat Indonesia itu nggak maju-maju, membuat umat Islam itu nggak maju-maju. Dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Subhanallah ekstrim. Sebelahnya juga ada yang ekstrim. Nah, kalau tadi mengingkari takdir, kita yang harus menentukan sendiri itu kita, perbuatan kita sendiri, gak ada sangkut pautnya dengan takdir. Kalau sebelahnya orang-orang Jabriyah itu mereka juga ekstrim. Kita ini majbur. Makanya dikatakan Jabriyah. Nahnu majburun. Kita ini seperti robot yang dipaksa, seperti wayang yang dimainkan dalang. Ya, pernah dengar kita mungkin ya. Gak punya apa-apa, gak memiliki kehendak. Kita dipaksa untuk melakukan perbuatan baik dan kita juga dipaksa untuk melakukan perbuatan jelek. Jadi kalau orang berbuat jelek, jangan disalahkan. Karena dia sedang menjalani takdir. Nah, kalau tadi ekstrim kanan ini ekstrim kiri. Maka ahlu sunnah senantiasa berada di tengah-tengah. Wa ma illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Manusia memiliki kehendak. Manusia memiliki keinginan. Tetapi kehendak dan keinginan manusia itu dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Apa-apa yang telah Allah takdirkan, Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Beriman kepada takdir. Wa man lam yasha' lam yakun. Kalau Allah enggak kehendaki terjadi, lam yakun, nggak akan pernah terjadi. Nah, ini akidah ahlu sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau orang me mengingkari keimanan kepada takdir, maka sungguh dia telah kufur. Dia telah kufur karena beriman kepada takdir termasuk dari arkanul iman, termasuk dari rukun iman yang enam. Enam. Wa fi jawazu nikahil maharim. Na'udzubillah. Di antara madhabnya mereka orang-orang majusi, orang-orang sanawiyah adalah bolehnya menikahi mahram. Bolehnya menikahi mahram. Wal billah. Jadi boleh dia menikahi saudarinya, boleh dia menikahi anaknya, waliyadzubillah. Wa min madhabihim al-ishtiraku fil amwali Di antara madhabnya mereka juga al-ishtirak. Kebersamaan dalam hal pemilikan harta dan juga istri-istri. فلا يرون لأحد تملكا خاصا فيشتركون في النساء ويشتركون في الأموال. maka mereka berpendapat bahwasanya seseorang itu tidak memiliki kepemilikan secara khusus seseorang itu tidaklah memiliki kepemilikan secara khusus. Ini motor hanya milik saya, tidak milik kamu juga milik saya, juga milik mereka. Nah, fayastariku nafinisa nisa, maka mereka bersama-sama dalam hal kepemilikan terhadap istri, wanita. Mereka juga bersama-sama dalam hal kepemilikan terhadap harta wa alaihi syuyu'iyyatun fil waqtil hadir. Dan baginya itu seperti orang-orang ateis, komunis di masa sekarang ini. Nah, wal istiraqiyah demikian juga kelompok al istiraqiyah al ibahiyah, semuanya mubah, semuanya boleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan, mengambil harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil, dengan cara khomus, misalnya, sumpah palsu dengan cara khianat, dengan cara berbohong, dengan cara gosok, mengambil tanpa hak, dan yang seterusnya, berkhianat. Itu diantara cara-cara yang batil. Nah, maka diantara apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu, tidak halal harta seorang muslim itu berpindah kepada saudaranya illa min tibi nafsi kecuali dengan kerelaan kecuali dengan kerelaan dalam hal berjual beli ya. wah ini pak karena sudah dibayar nggak bisa dibalikin sudah resiko tanggung sendiri pak misalnya fahada yajuz layam bagi Gak boleh yang demikian, ikhwani rahimani rahimakumullah. Bapak sudah keluar dari sini, berarti risiko tanggung bapak sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak halal seseorang mengambil harta dari orang lain kecuali dengan kerelaan jiwanya. Kita sendiri kalau diperlakukan seperti itu apa kita rela? Nah, maka dalam Islam ditetapkan adanya al-khiyar, hak pilih. Berbagai macam jenisnya. Ada namanya khiyaru majlis, ada namanya khiyaru aib, ada namanya khiyaru tadlis, dan yang seterusnya. Nah, Wahada madhabun batilun munaqidun lil adyani wal Ini adalah madhab yang batil, yang bertentangan dengan agama-agama dan juga fitrah. Karena agama datang itu untuk menjaga lima perkara. Agama datang itu menjaga lima perkara. al akal, akal, dijaga oleh agama. Maka agama melarang seseorang untuk minum khamar, ya mabuk, mengkonsumsi narkoba dan perkara-perkara yang lain yang bisa merusak akal. Belajar filsafat diantaranya supaya akalnya itu terjaga. Agama datang untuk menjaga akal. Wan nafs menjaga jiwa. Agama datang melarang seseorang membunuh sesama muslim tanpa hak membunuh orang lain tanpa hak, hatta kepada orang kafir sekalipun. Tidak boleh sembarangan membunuh. Agama menjaga. Demikian juga agama menjaga al harta. Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain sembarangan. Dengan cara yang batil. Dengan cara menipu. Berbagai macam bentuknya, investasi bodong, arisan bodong, nah, dan yang semisal dengan itu. Nah, agama juga datang menjaga an-nasl, keturunan, dijaga oleh agama ini supaya seseorang tuh tahu silsilahnya ini anaknya siapa bapaknya yang mana ibunya yang mana Kakeknya mana? Dijaga oleh agama. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Fa khaliqul kauni wahidun ahadun. Maka pencipta alam semesta ini adalah zat yang maha tunggal fardun samadun yang semuanya bergantung kepadanya lam yalid walam yulad yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuan ahad dan yang tidak memiliki tandingan. Tidak ada yang sekufu. Yang semisal dengan zat yang menciptakan itu. Kalau di antara kebatilan, di antara batilnya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya di dunia ini banyak Tuhan. Kalau seandainya di dunia ini ada dua Tuhan saja, pasti mereka akan berebut pengaruh. Ya kan? Yang ini pengen mengalahkan Tuhan A, pengen mengalahkan Tuhan B, pasti. Bagaimana kira-kira kalau antar Tuhan itu berperang? Pasti akan rusak. Pasti akan binasa. Menunjukkan batilnya orang yang mengatakan di dunia ini banyak Tuhan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, orang-orang Qadariyah itu lebih sesat dibanding orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi, mereka hanya percaya di dunia ini hanya ada dua Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Sementara orang-orang Qadariyah masing-masingnya menjadi Tuhan. Lebih sesat. Banyak Tuhannya. Karena masing-masingnya menciptakan perbuatan mereka sendiri-sendiri. Saya menciptakan perbuatan saya sendiri. Antum menciptakan perbuatan antum sendiri. Mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri masing-masingnya menjadi pencipta. Itu jeleknya Qadariyah. Lebih jelek daripada orang-orang Majusi. Nah. Waqat abahal al-mulkiyatul fardiyah. Sungguh Islam ini telah membolehkan, menghalalkan kepemilikan pribadi. Boleh. Nah, Islam mengatur adanya kepemilikan pribadi yang orang lain tidak boleh untuk mengganggunya, mengambilnya tanpa hak terkait harta, terkait naam istri, budak dan yang semisalnya. Waharrama al maharim dan juga Islam mengharamkan nikah mahram melarang nikah kepada saudara-saudara yang masih mahram. Nah, perilaku selanjutnya atau masalah selanjutnya masih ada kaitannya dengan permasalahan ini, namun insya Allah kita ambil pada pertemuan akan datang insya Allah tentang juhudul qadar di mana mereka orang-orang ahlu jahiliyah juhud menentang adanya takdir Allah subhanahu wa taala. Sampai sini sampai sini mungkin pembacaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan juga kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita usahakan pada hari ini sebagai bentuk amalan soleh kita semuanya. Ada pertanyaan mungkin?